Sore hari ini insyaallah kita akan sampaikan tema menjaga lisan. Mudah-mudahan apa yang tidak kita sampaikan pada sore hari ini pun akan bisa memberikan sedikit syukur banyak manfaat bagi kita semuanya yaitu terkait dengan masalah lisan kita. Lisan satu di antara anugerah kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar faedahnya bagi orang-orang yang bisa memanfaatkan lisan tersebut untuk kebaikan maka dia akan mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat ada sebagian manusia yang bisa memanfaatkan lisannya untuk kemanfaatan dunia saja namun tidak di akhirat yaitu dengan kalamun mubah dengan ucapan-ucapan yang mubah namun di sisi lain bahwa lisan akan bisa mencelakakan pemiliknya mungkin di dunia dan bahkan dunia dan akhirat oleh karenanya Ikhwatal iman Rahimani wa rahimakumullah Wa'azanallah wa iyakum jami'an Kita sampaikan sedikit nasihat ini untuk saya yang pertama Dan kemudian untuk ikhwah sekalian Baik yang hadir di Masjid Pogong Raya Ataupun Yang mendengarkan Radio Muslim dimanapun mereka berada Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam salah satu ayatnya yang terdapat di dalam surat Ar-Rum Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alimin Di antara tanda-tanda keagungan Allah, kekuasaan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dengan tujuh sabnya, dengan tujuh lapisnya. Dan juga telah menciptakan bumi juga dengan tujuh lapisnya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bahasa yang kita tahu bahasa merupakan hasil kerja dari lisan. Yang ini Allah ciptakan dalam keadaan yang beraneka ragam. Maka kita melihat di dunia ini ada berapa ribu saja bahasa. Ini adalah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan juga Allah Azza wa Jalla menciptakan hasil kerja dari lisan ini memunculkan sekian banyak logat. Kita lihat sama-sama orang yang hidup di Jawa Tengah. Maka kalau kita perhatikan logat yang ada di Magelang misalnya sudah berbeda dengan yang ada di baratnya sedikit di Temanggung. Lebih-lebih lagi agak ke barat sana di Wonosobo. Maka sudah berbeda. Lebih ke barat lagi ke daerah Cilacap misalnya sudah ada ngapak-ngapaknya, kebumen ya. Padahal kalau kita hendak melihat fisik dari lisan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan wujudnya sama. Ya seperti itu. Tidak ada tulangnya antara satu dengan yang lainnya. Namun ternyata sebagian ada yang keluh mengucapkan satu huruf tertentu sehingga membuahkan bunyi yang berbeda dengan bunyi yang dikeluarkan oleh lisan dari orang-orang yang lain. Dan kemudian Allah Azza wa Jalla juga menciptakan warna kulit kita yang berbeda-beda. Ada yang putih, ada yang agak putih, sawo matang, ada yang coklat, ada yang coklat tua dan bahkan ada yang hitam kelam. Dan itu semuanya sekali lagi merupakan tanda-tanda di antara tanda-tanda keagungan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Inna fi dzalika laayatil lil alimin sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan keagungan bagi orang-orang yang berilmu, bagi orang-orang yang mau berpikir. Nah, satu di antara yang tadi disebutkan di dalam ayat ini ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan lisan kita yang beraneka ragam. Maka lisan ini bisa dimanfaatkan untuk mendatangkan manfaat bagi pemiliknya dan bagi orang lain. Namun lisan juga bisa mendatangkan madarat bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Sekali lagi wujudnya adalah sama. Nah, oleh karenanya kaum muslimin jamaah pengajian yang ada di Pegung Raya dan sahabat muslim dimanapun anda berada rahimakumullah marilah kita upayakan lisan yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita ini untuk berucap sesuatu yang akan mendapatkan mendatangkan kemanfaatan baik untuk diri kita ataupun untuk orang lain. Baik untuk kemanfaatan kita di dunia dan juga untuk kemanfaatan kita di akhirat kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita harus nantiasa mengingat firman Allah Azza wa Jalla yang terdapat di dalam surat Qaf ayat yang ke-18 ya surat Qaf ayat yang ke-18 ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid Tidak ada satupun kata Tidak ada satupun lafad Tidak ada satupun ungkapan Yang diucapkan oleh lisan kita Kecuali di samping kanan dan kiri kita Ada malaikat yang senantiasa mengawasi dan mencatat setiap ucapan kita. Yang boleh jadi kita berucap dengan ucapan yang tidak banyak didengar oleh orang lain, bahkan kita mengucapkannya bisik-bisik. Ada tiga orang, kita hanya berbicara dengan satunya dalam rangka untuk ngernengi ya, yang satunya lagi. Bisik-bisik. Anggapan kita kita selamat dari pendengaran orang yang kita bisik-bisik, orang yang kita gerenengi. Namun jangan pernah merasa selamat dari pencatatan malaikat yang raqibun atid yang senantiasa mengawasi dan mencatatnya. Ikhwati wa akhwati filah rahimani wa rahimakumullah. Satu ketika Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya radhiyallahu alaihim ajmain. Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha ma yattabayya ma yatabayyanu fiha fayazillu biha minan nari ab'adu ma baina al-masyriqi wal maghribi rawahul bukhari wa muslim wa ahmad sesungguhnya ada seorang hamba yang dirinya mengucapkan suatu kalimat mengucapkan satu kata yang dia tidak pikirkan dampak dari apa yang dia ucapkan tersebut. Dan ternyata apa yang dia ucapkan ini akan menggelincirkan dirinya ke dalam neraka jahanam. Di mana dalamnya neraka jahanam ini lebih dalam ketimbang jarak antara timur dan barat sungguh kedalaman yang luar biasa. Siapa di antara kita yang mengetahui jarak antara timur dan barat? Dan jarak yang kalau kita bentangkan dari timur ke barat ini kemudian kita balik ataupun kita miringkan dari atas ke bawah maka akan menunjukkan kepada kita jarak ini tidak lebih jauh dari jarak orang yang akan digelincirkan ke dalam neraka jahanam. Mereka akan lebih jauh lagi ke dalam. Dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahanam. Kenapa? Gara-gara ucapan yang dia ucapkan. Sehingga di dalam hadis yang lain Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya Rasulullah Wahai Rasulullah apakah iya kita akan la muakhaduna kita akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lisan-lisan kita dengan ucapan-ucapan kita maka apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sakilatka ummuka ya Muad. Celakalah dirimu wahai Muad. Makna letter ibumu kehilangan dirimu. Celakalah. Bukankah kebanyakan orang yang dicerumuskan ke dalam neraka jahanam itu adalah gara-gara lisan-lisan mereka. Mereka dilempar ke dalam neraka jahanam dengan muka-muka mereka, dengan wajah-wajah mereka yang itu kebanyakannya adalah karena hasil ucapan-ucapan mereka. Karena apa yang diucapkan oleh lisan-lisan mereka. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lisan bisa mendatangkan bagi pengucapnya, bagi pemiliknya kebahagiaan, kesuksesan, keselamatan dunia dan akhirat. Namun sebaliknya bahwa Lisan juga akan bisa menjadikan sebab pemiliknya mendapatkan kesengsaraan dunia bahkan dunia dan akhirat. Oleh karenanya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah marilah kita jaga lisan-lisan kita agar senantiasa bisa mengucapkan ucapan sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. "Man kana yu'minu billahi wal yawmal akhir fala yu'di jarahu." Wa man kana yu'minu billahi wal yawmal akhir wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka jangan sampai menyakiti tetangganya. Baik menyakiti di sini dengan fisiknya ataupun menyakiti di sini dengan lisan-lisannya. Karena sesungguhnya menyakiti tetangga baik dengan fisik ataupun dengan lisannya dosanya jauh lebih besar ketimbang seandainya seseorang menyakiti ini kepada orang yang bukan tetangganya. Di dalam hadis Imam Bukhari dari sahabat Miqdad Ibnu Al-Aswad radhiyallahu taala suatu ketika baginda Rasulullah SAW diberitakan Sa'ala Rasulullah Sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu aniz zina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya tentang hukum zina. Maka sepakat para sahabat menjawab az-zina haramun harramahullahu wa rasuluhu. Zina adalah perbuatan haram yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Maka apa kata Rasulullah selanjutnya? La ayyazniyar rajulu min asrati niswatin aisaru alaihi min ayyazniya bi imraati jarihi. Namun ketahuilah sesungguhnya seseorang yang berzina dengan sepuluh orang yang bukan tetangganya itu dosanya jauh lebih kecil, lebih ringan ketimbang seseorang yang berzina dengan seorang namun tetangganya. Yang perlu kita ingat hadis ini bukan sama sekali memerintahkan kepada kita ya udah sana zina saja tapi ingat jangan dengan tetanggamu, bukan. Silahkan sembilan nggak apa-apa, sepuluh nggak apa-apa, masih lebih ringan ketimbang seorang. Namun kalau tetanggamu, bukan. Rasulullah di sini ingin menjelaskan kepada kita tentang dahsyatnya, besarnya seseorang yang menyakiti tetangganya. Tentulah seseorang yang berzina menzinai tetangganya ini akan menjadikan sakit bagi suaminya. Dan zina merupakan dosa besar. Kemudian berikutnya beliau mengatakan wasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu anis sarakati. Kemudian baginda Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya tentang hukum mencuri. Maka sepakat. Para sahabat mengatakan as-sarakah haramun haramallahu azza wa jalla wa rasuluhu. Jelas wahai Rasulullah, mencuri itu adalah perbuatan yang Allah wa azza wa jalla haramkan dan juga rasulnya haramkan. Maka kemudian sama. Baginda Rasulullah SAW mengatakan, la ayyasrikar rajulu min asrati abiyatin aisaru alaihi min ayasriko fi baiti jarihi atau kama alaihi salatu wassalam Sungguh seseorang yang mencuri di sepuluh rumah namun bukan milik tetangganya ini dosanya masih lebih ringan ketimbang seseorang mencuri di satu rumah namun milik tetangganya Yang kedua, pada siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan memuliakan tamu adalah sesuai dengan kemampuannya. Yang memang tidak mampu maka gugurlah kewajiban memuliakan dengan kadar yang ma'ruf. Dia hanya memiliki kewajiban sekemampuannya. Namun orang yang mampu maka dia wajib memuliakan tamu dengan cara yang ma'ruf sesuai dengan adat istiadat setempat dan memuliakan tamu kewajibannya adalah tiga hari kalaupun mau tambah sunnahnya adalah satu hari selebihnya maka dia boleh untuk tetap menjamu memuliakan namun juga boleh untuk tidak menjamu dan tidak memuliakan dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir kata Rasulullah, maka ucapkanlah yang baik atau kalau tidak bisa opsi yang kedua adalah diam. Maka tidak ada opsi yang ketiga. Tidak ada opsi Allah yang penting yang ngomong, tidak. Dalam syariat agama orang kalau bisa ngomong yang baik, kalau tidak bisa maka dia. Nah, apa itu makna omongan yang baik? Kaulan khairan itu apa? Saya Saleh bin Saimin rahimahullah taala beliau menjelaskan di dalam beberapa kitabnya di antaranya ada di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah bahwa kaulan khairan ucapan yang baik ini mencakup dua hal. Ya, mencakup dua hal. Yang pertama adalah mencakup zat daripada kaul itu sendiri. Seperti apa? Seperti kita membaca Al-Qur'anul Karim. Kita beristighfar. Kita berzikir. Kita menasehati orang. Kita melarang orang dari perkara yang mungkar. Ini adalah khair ditinjau dari zatnya. Itu zat ucapan itu sendiri. Dan yang kedua adalah baik ditinjau dari tujuannya. Ucapannya adalah ucapan yang mubah. Ya, ucapannya adalah ucapan yang mubah. Artinya dilihat semata-mata dari zat ucapannya bukan merupakan ucapan yang baik. Maka kaidah dasar bahwa perkara yang mubah ini tergantung dari niatnya. Ya, perkara yang mubah itu tergantung dari niat seseorang yang konteksnya ini adalah orang yang mengucapkannya. Kalau niatnya untuk kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh. Seseorang bertanya sekedar siapa nama Anda? Dari mana asalnya? Anda hendak pergi kemana? Misalnya ada dua orang yang duduk di dalam satu kursi. Padahal dia duduknya dalam jangka waktu yang lama. Semisal naik bus dari Jogja ke Jakarta. Yang berarti sekitar 11 jam akan duduk berdampingan. Dan dia sama sekali tidak saling mengenal. Mungkin sudah satu jam dua orang ini dalam keadaan tegang. Tidak ada saling sapa menyapa. Padahal dia lihat seperti ini adalah orang Islam. Satunya juga orang Islam. Maka yang satunya kemudian membuka ketegangan yang terjadi di antara dua orang ini dengan semata-mata mengucapkan ucapan-ucapan yang yang mubah. Siapa Anda? Dari mana? Mau kemana? Dan seterusnya. Maka kemudian cairlah suasana dan bahkan mungkin akan terjadi hal-hal yang lebih bermanfaat yang lainnya. Seseorang misalnya ingin mendakwai saudaranya, kalau tidak dibuka terlebih dahulu langsung ngajak-ajak kebaikan, ya tentulah tidak akan diterima. Berbeda ketika kemudian diadakan terlebih dahulu dengan obrolan yang ringan. Cairlah suasana bisa memasukkan nilai-nilai dakwah di sana. Nah maka orang yang semula mengatakan kata-kata yang mubah Namun dengan niat yang baik Ini dikatakan sebagai orang yang Yakulu khairan ya Berkata baik Kemudian yang perlu kita ingatkan pula bahwa kita sebagai seorang muslim kalau tidak perlu baiknya tidak usah ngomong. Kalau tidak perlu baiknya tidak usah ngomong. Lebih-lebih lagi sekarang ini satu zaman di mana seseorang itu terkadang akan dinilai rendah ketika tidak bisa memberikan komen ya mungkin di FB, mungkin di uh, apa namanya lain, mungkin di WhatsApp dan seterusnya. Wah dianggap ini orang ini tidak punya ilmu dan seterusnya. Sehingga terpancing dirinya untuk yang penting pokoknya memberikan kamen. Demikian juga dalam pembicaraan biasa. Kalau diem saja nanti dikiranya bodoh, maka akhirnya berucap. Dan bahkan mungkin ucapannya tak terkendali, jangan. Rasulullah SAW bersabda allaha harrama alaikum ukukal umahat wa man'an wahatin wa ajjal banat wa karohal wa karohalakum qila wa qala wa kasratas su'al wa idu'atal mal Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengharamkan atas kalian durhaka kepada ibu-ibu kalian jelas Durhaka kepada ibu ini dosanya adalah dosa yang besar. Yang Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita semuanya agar kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan satu apapun wabil walidaini ihsana dan kemudian agar berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Allah perintahkan berbuat ihsan kepada kedua orang tua setelah Allah memerintahkan kepada kita agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah menunjukkan satu kedudukan yang sangat tinggi untuk memuliakan orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Maka sebaliknya, orang yang kemudian durhaka kepada orang tua, lebih-lebih lagi kepada seorang ibu. Maka dosanya jauh lebih besar. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan yang lainnya, suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wa Rasulullah, man abarru?" Siapakah orang yang pertama kali selayaknya aku berbuat kebaikan kepada dirinya, berbuat bir kepada dirinya? Maka kemudian baginda Rasulullah menjawab, "Ummaka." Kepada ibumu. Summa man ya Rasulullah? Kemudian kepada siapa lagi ya Rasulullah? Summa ummaka. Sampai tiga kali Rasulullah mengatakan ibumu, ibumu dan ibumu. Baru setelah yang keempatnya Rasulullah mengatakan summa abaka. Baru kemudian kepada bapakmu. Tapi cobalah kita melihat. Tidak usahlah kepada orang lain kepada diri-diri kita sendiri. Sejauh mana penghormatan kita kepada ibu kalau dibanding dengan penghormatan kita kepada ayah kita. Sejauh mana durhaka yang pernah kita lakukan kepada ibu kalau dibanding dengan kedurhakan kita kepada bapak kita. Maka secara umum orang akan lebih berani kepada ibunya ketimbang berani kepada bapaknya. Kenapa? Karena kalau orang berani kepada ibunya, jarang seorang ibu yang kemudian akan apa namanya menghukum anaknya dengan pukulan. Paling dengan kata-kata. Adapun bapaknya coba bapaknya biasanya bisa dengan tangannya. Dampaknya apa ketika seorang berbuat salah kepada ayahandanya, bapaknya sekedar apa memelototkan matanya sudah takut. Ini kebanyakan manusia. Padahal seharusnya kepada ibu lah yang kita itu lebih takut, lebih sayang. Kenapa? Karena ibu adalah seorang yang lemah. Nih kata eh, sebagian para ulama. Kenapa kita sampai harus tiga kali? Ya. Kita memuliakan ibu kita, berbuat baik kepada ibu kita. Yang pertama, ibu adalah seorang yang lemah. Tentulah orang yang lemah ini lebih membutuhkan bantuan. Yang kedua, karena ibu telah mengandung kita berapa lamanya? Kurang lebih sembilan bulan. Kurang lebih sembilan bulan. Yang dalam kurun waktu sembilan bulan ini senantiasa kita semuanya berada di perut ibu kita. Tidak pernah barang sekejap mata pun Ibu kita melepaskan kita, tidak. Ibu kita memasak, kita digendong. Kita berada di perut ibu kita. Ibu kita tidur, mohon maaf ibu kita pun masuk ke WC dan seterusnya. Kemana saja ibu kita pergi, kita senantiasa ikut. Sungguh sangat susah seorang ibu. Maka wajar Allah mengatakan wahnan ala wahn. Yang lemah dan bertambah lemah. Dan yang ketiga, karena seorang ibu ini adalah seseorang yang paling besar perhatiannya dengan kita. Coba Anda sekalian para bapak yang sudah punya anak. Yang saya kira pernah merasakan betapa ketika anak kita sedang sakit di malam hari? Adakah di antara bapak yang kemudian melek sepanjang malam, begadang sepanjang malam? Tidak ada. Namun istri kita, mereka lah yang rela begadang sepanjang malam. Anak baru oek-oek mau nangis, dia baru mau nangis sudah bangun. Sementara yang bapak-bapaknya masih tetap mendengkur. Ibu ini adalah perhatiannya luar biasa kepada kita. Maka bagi kita yang masih memiliki ibu, ya, bagi kita yang masih memiliki ibu, manfaatkanlah kesempatan ini untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Yang sebagian sahabat sangat bersedih ketika meninggal ibunya. Mereka ditanya kenapa? Apakah kamu tidak terima dengan takdir Allah? Tidak. Aku bersedih bukan karena takdir Allah. Namun aku bersedih, satu di antara ladang bagi diriku untuk mendapatkan surga telah tiada. Nih Bu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang kita, mengharamkan kita untuk menjadi orang yang ini dua sifat yang berkaitan dengan masalah harta. Melarang kita untuk menjadi orang yang bakhil dan melarang kita untuk mengeluarkan apa yang menjadi kewajiban kita. Semata-mata harta kita saja, yang itu murni harta kita, kita bakhil tercela. Apalagi ketika kita memegang harta orang lain dan kita tidak mengeluarkannya. Suh, lebih tercela lagi. Satu contoh yang mungkin banyak orang yang tidak sadar kalau dia memegang harta orang lain adalah orang-orang yang telah berkewajiban membayar zakat. Namun tidak mau mengeluarkan zakatnya. Berarti dia telah menahan hak orang lain. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira itu akan menjadikan keberuntungan bagi kita, bahkan itu adalah menjadikan sebab kebinasaan bagi kita dunia dan akhirat. Dan Allah mengharamkan seseorang untuk adal banat mengubur anaknya hidup-hidup. Ya, ini sekarang mungkin jarang. Namun pada masa Rasulullah sebelumnya banyak orang yang kemudian mengubur anaknya, anak perempuannya dalam keadaan hidup-hidup. Sekarang yang banyak ya boleh jadi tidak sampai dikuburkan namun yang banyak membunuh. Sekarang ini banyak para pembunuh bayi. Mungkin masih dalam kandungan, mungkin sudah keluar dari kandungan dan kemudian dibuang begitu saja. Waliyahatubillah Dan ini fenomena ini sekarang banyak sekali. Bahkan orang tidak malu-malu lagi ya, untuk bermujaharah. Melakukan dosa terang-terangan. Buktinya apa? Nyeponsorkan di berbagai macam tempat telat haid hubungi nomor ini. Apa? Menggugurkan maksudnya. Mereka yang hendak berbuat maksiat terang-terangan orang yang mujaharah. Ini sebetulnya ya, orang-orang yang memiliki kewenangan untuk mengurus umat manusia harusnya mengejar nomor seperti itu dan kemudian diberedel kegiatan membunuh bayi-bayinya. Dan ketika kita pada beberapa waktu yang lalu mendengar ada berita satu tempat yang logisnya itu tidak terkena banjir, namun ternyata dilalap oleh banjir. Saya lupa di mana itu kemarin tempatnya itu. Itu ternyata adalah salah seorang tua yang mengakui, ya, mengaku kepada para relawan tempat desa itu merupakan desa perzinaan. Orang biasa zina di situ, hamil menggugurkan biasa. Maka tempat yang secara logika tidak kena banjir akhirnya kena banjir juga. Ini satu di antara adab yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berhati-hati pula lah hendaknya kita dengan ghibah dan namimah. Ya ghibah dan namimah. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam salah satu ayatnya, "Ya ayyuhalladzina amanu" Wahai sekalian orang yang beriman, hendaklah kalian jauhi yang namanya dhon. Ijtanibu katsir minadh-dhon. Jauhi jauhi oleh kalian kebanyakan dhon. Inna ba'dadh-dhoni ismun. Sesungguhnya sebagian dhon, sebagian prasangka itu adalah dosa. Wala tatashasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi maitang fakarihtumu. Maukah di antara kalian makan daging saudaranya sendiri yang telah menjadi bangkai? Tentulah kalian membencinya. Maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita ijtanibu katsiran minadh Kita menjauhi kebanyakan dhon. Dan kita dilarang untuk tajasyus mencari-cari kesalahan orang lain, mencari-cari celah orang lain. Dan ini nanti kalau ada namanya namimah, itu biasanya hubungannya dengan tajasus. Maka hukum tajasus asalnya haram. Ya, kecuali memang dibutuhkan. Seperti misalnya seorang yang diberikan kewenangan oleh negara ya untuk mencari-cari informasi tentang seseorang yang dituduh menjadi teroris misalnya. Soalnya kalau tidak diikuti beritanya, perkembangannya, nanti salah timbak, Ini lebih bahaya. Walayaktab batukum ba'do dan janganlah salah seorang di antara kalian menghibai saudaranya yang lain. Karena orang yang ghibah itu disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seseorang yang makan bangkai saudaranya sendiri. Jadi orang yang senangnya ghibah itu adalah pemakan bangkai saudaranya. Namun ternyata ghibah ini adalah satu di antara alat syaitan ya untuk menjerat manusia agar menjadi temannya di neraka jahanam. Sehingga yang namanya ghibah ini adalah satu perkara yang sangat asik. Awalnya orang berbicara baik-baik. Pembicaranya ilmiah. Masalah pekerjaan dan seterusnya, eh lama-lama lama-lama menggibai saudaranya. Apalagi sekarang ini televisi-televisi swasta menawarkan banyak sekali program yang isinya adalah ghibah. Isinya ternyata adalah ghibah. Maka kemudian baginda Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian ada daru nama ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah? Maka para sahabat mengatakan Allah wa Rasulullah alam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Maka baginda Rasulullah kemudian mengatakan dikruka akhaka ma yakrah. Ghibah adalah kamu menyebut-nyebut sesuatu tentang saudaramu yang tidak dia sukai yang tidak dia sukai Kemudian para sahabat bertanya Ya Rasulullah bagaimana seandainya apa yang aku sebut itu memang ada pada dirinya Konkret ada Maka kemudian baginda Rasulullah mengatakan Fadzalika al-ghibah Ya itulah ghibah Ghibah itu seperti itu dan manakala seseorang menyebut-nyebut tentang saudaranya namun dengan sesuatu yang tidak ada pada dirinya, sungguh dia telah melakukan sebuah kedustaan yang lebih besar lagi dosanya. Nah, maka ghibah perkara yang berat namun harus kita upayakan. Ghibah ini memang paling banyak digemari oleh perempuan namun bukan berarti yang lagi selamat. Ya, sekarang ribah sarannya lebih bervariasi lagi. Namun di sana ada beberapa ribah yang diperkenankan di dalam agama sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Salihin. Yang pertama adalah manakala ada tindak penganiayaan, ya ada tindak penganiayaan siapapun yang dianiaya dan dia ingin meminta uh, orang lain untuk melerai penganiayaan ini. Dia sebutkan si fulan sedang menganiaya si fulan. Dia laporkan kepada orang yang memang berwenang, memiliki kemampuan, maka boleh. Meminta bantuan untuk menghilangkan kemungkaran, ya hampir sama. Ada sebuah kemungkaran di suatu tempat misalnya ada eh, praktek molimo Napa Pak? Mau lima Pak? Yang sepuh-sepuh mungkin tahu. Yang muda tidak tahu. Ya, mendem, medok, madat dan seterusnya ada lima. Ya. Nah kemudian ada seorang yang mengetahui namun tidak bisa ingkarul mungkar, maka dia melaporkan kepada aparat. Uh, di sana ada eh, kejahatan demikian, maka boleh. Meminta fatwa. Ya meminta fatwa. Namun dalam hal meminta fatwa seandainya memungkinkan atau disembunyikan nama orang yang perlu disembunyikan, maka tentulah ini lebih baik. Ya. Namun seandainya harus disebutkan, maka tidak mengapa. Pernah terjadi pada masa sahabat, ada salah seorang sahabat yang dia menitipkan uangnya ke pada pengurus masjid ya agar disedekahkan. Dan kemudian ternyata yang ambil sedekah ini siapa? Anaknya sendiri. Anaknya sendiri. Maka kemudian bapaknya tidak terima. Saya nitipkan uang ini bukan untuk kamu. Ini untuk orang lain. Anaknya pun tidak terima akhirnya lapor kepada Rasulullah SAW. Maka boleh yang melaporkan eh, sesuatu dalam rangka untuk meminta fatwa. Memberitahukan orang lain agar berhati-hati dari keburukan seseorang. Ya, ada seseorang yang memang sudah mujaharoh. Ya, seseorang yang memang uh, sudah terang-terangan melakukan kejahatan. Dia bangga dengan kejahatan yang dia lakukan. Maka kita boleh mentahdir orang lain agar tidak mendekati orang yang sudah mujaharoh tadi. Ya orang yang sudah terang-terangan melakukan kemaksiatan apalagi bangga dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Contohnya apa? Wah, saya itu tadi malam minum dua botol bir tingkat tinggi dan tidak mampu. Top saya. Nah, maka kita harus peringatkan orang lain agar jangan sampai mendekati sifulan itu bahaya. Nanti bisa ketularan. Kemudian untuk memperkenalkan seorang dari selainnya, yaitu menyebutkan spek cacat seseorang namun dalam rangka untuk memperkenalkan kepada orang lain dari selain orang tersebut. Misalnya di satu kampung misalnya di Pogung ini ya. Ada lima orang namanya semuanya Sarip. Semuanya namanya Sarip. Nah kemudian ada seorang yang bertanya, mohon maaf mau tanya, mana yang namanya Mas Sarip ataupun di mana rumahnya? Maka Orang yang ditanya ini menyebutkan. Di sini ada lima sarip. Sarip ahli IT, sarip ahli bangunan, sarip ahli pertanian, sarip eh, PNS, satunya lagi sarip yang matanya cacat sebelah. Yang mana nih yang dicari? Oh yang nomor lima. Kebetulan yang cacat. Maka boleh dalam rangka untuk memperkenalkan kepada orang lain. Maka sering kita lihat di dalam hadis ya, sebagian riwayat hadis itu disebutkan celanya dalam rangka untuk menjelaskan tentang e, siapa sih fulan tersebut. Kemudian namimah, ya, namimah ini pun juga dilarang di dalam agama. Namimah itu adu domba. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Ahmad menjelaskan inna syaitana qad aisa ayya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab. Walakin fit tahrishi bainahum. Sesungguhnya syaitan sudah putus asa untuk bisa disembah oleh orang-orang Arab. Ya orang-orang Arab tauhidnya memang lebih tinggi dari kita. Ya maka rata-rata eh, orang-orang yang belajar di Arab ini Ya, meskipun manhajnya beda-beda namun dalam masalah akidah biasanya lebih kuat. Sehingga setan pun sampai berputus asa tidak mungkinlah. Ya, orang-orang Arab nih, orang-orang Arab yang sudah melakukan sholat untuk menyembah kita tidak mungkin. Beda dengan di tempat kita banyak penyembah syaitan. Ya, banyak penyembah syaitan. Laut Kidul disembah, Gunung Merapi disembah, ada batu gede sedikit disembah. Itu di tempat kita. Namun tidak demikian di Arab. Tapi apa? Syaitan tidak putus asa untuk mengadu domba di antara mereka. Maka kita lihat di dunia Arab itu prakteknya memang eh, konflik antar kaum muslimin itu paling banyak. Paling banyak kita lihat demikian. Ya. Baik memang semata-mata eh, karena kesalahpahaman atau karena satu satunya mengatakan seorang muslim padahal bukan muslim dan satunya memang muslim. Contohnya Syiah dan Ahlus Sunnah. Sehingga orang-orang bukan Islam, orang-orang non-Islam hanya melihat dunia Arab itu sarangnya pertikaian. Lihat tuh dunia Arab, dunia Islam tuh lihat. Padahal yang membuat mereka seperti itu siapa? Syaitan. Syaitanlah yang senantiasa membuat mereka itu bermusuhan. Yang ngadu domba itu syaitan. Dan ingat, syaitan itu bisa jin nanti, wanas. Syaitan itu bisa berupa dari kalangan jin, namun juga bisa dari kalangan manusia. Ya, manusianya bisa jadi Iran, bisa jadi Amerika, bisa jadi Rusia, bisa jadi negara-negara di Eropa. Itu yang di syaitannya pengadu domba kaum muslimin. Di antara faedahnya ketika mereka senantiasa bertikai, apa jualannya laku, senjatanya laku. Di satu sisi, di sisi yang lain musuh terbesar sekarang ini bagi orang-orang kafir adalah Islam. Ketika sesama kaum muslimin sudah gelut sendiri, bentrok sendiri, maka sebagian tugas mereka untuk musuh kaum muslimin sudah dijalankan oleh kaum muslimin sendiri. Maka terus mereka mengadu domba kaum muslimin. Jangan sembarang ngomong. Ini peringatan agama kepada kita. Kafabil mar'i isman aw minal kadhib ayu haditsa bi kulli masami'. Rawahu Muslim wa Abu Dawud. Cukuplah seseorang dikatakan telah berbuat dosa atau cukuplah seseorang sudah dikatakan berdusta manakala dia menyampaikan setiap apa yang dia dengar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sekarang ini adalah zamannya kopi paste. Oke Benar ya? Kopi pasta. Ini harus hati-hati. Kalau kita hendak mempaste, mengeser kepada saudara kita yang lain, paling tidak kita baca dulu. Kita teliti terlebih dahulu. Beritanya kita teliti. dan kemudian yang penting, wah lihat judulnya bagus judulnya kayaknya bagus. Ini model orang Syiah kayak gitu. Bikin judul bagus ternyata di dalamnya pengkhianatan terhadap Islam dan kaum muslimin. Hati-hati. Jangan sekedar wah ini kayaknya judulnya bagus, mukadimahnya bagus, ternyata poin penutupnya kesesatan. Maka janganlah kemudian setiap apa yang kita dengar kemudian kita share, kita berikan kepada orang lain. Dan jangan berdusta. Ya. Bagian daripada asal ngeser, asal ngomong ini adalah dusta. Satu ketika baginda Rasulullah SAW bersabda, Inas sidqa yahdi ilal birri wa inal birra yahdi ila jannah. Wa inar rajula la yasduqa hatta yuktaba indallahi siddiqon. Wa inar rajula la yakdiba. Wa inal kadiba yahdi ilal fujur wa inal fujura yahdi ilan nar wa inar rajula layak yakdiba hatta la yakdibu hatta yuktaba indallahi kazzaban Sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan. Dan kebaikan-kebaikan itu akan mengantarkan seseorang kepada surga Allah Subhanahu wa taala dan sungguh manakala seseorang itu senantiasa jujur hingga dia akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai siddiqon. Berapa sahabat yang mendapatkan gelar siddiq? Berapa? Yang kita kenal Abu Bakar. Yang lain gelarannya lain-lain lagi. Kenapa? Karena dia adalah orang yang sangat-sangat jujur sangat-sangat membenarkan setiap apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Dan ini akan bisa diraih oleh orang yang bukan dari kalangan sahabat, dari manusia biasa, namun dengan catatan senantiasa jujur. Dan ini menunjukkan tatkala Rasulullah ingin menyamakan seseorang dengan sahabatnya, tentulah perbuatan yang akan bisa menjadikan sebab samanya seorang dengan sahabat ini perbuatan yang sangat berat. Perbuatan yang sangat berat. Jujur itu sangat berat. Padahal kalau seorang sudah biasa berdusta, dia akan menutupi kedustaannya dengan kedustaan yang lain. Dan sesungguhnya dusta ini akan mengantarkan kepada keburukan dan keburukan-keburukan ini akan mengantarkan kepada neraka jahanam. Dan seorang senantiasa berdusta hingga akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta. Namun di sana ada beberapa dusta yang diperbolehkan ya sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Dawud yang pertama adalah seseorang yang ingin mendamaikan dua saudaranya sedang berselisih. Ya, ada misalnya saudara kita A, satunya lagi B. Ini sedang ada persisian di antara keduanya. Maka kita datangi A dan kita katakan, "Wahai saudaraku A, sungguhnya yang saya tahu B ini adalah orang yang sangat baik kepada Anda. Dia orang yang sangat apresiasif kepada Anda. Dia adalah orang yang eh, apa namanya? menganggap Anda ini adalah orang yang begini, begini dan begini kebaikan, kebaikan dan kebaikan." Demikian juga kita datang kepada si B. Kita katakan A adalah orang yang baik kepada anda dan seterusnya. Sehingga damailah antara keduanya. Kebalikan dari namimah. Boleh seseorang berdosa dalam keadaan semacam itu. Yang kedua seseorang boleh berdusta di dalam peperangan. Perang nggak harus jujur. Ya. Justru perang itu adalah muslihat, tipu daya. Contohnya pasukan seakan-akan lari ke selatan semuanya. Padahal sebagian besarnya lari ke timur dan ke barat. Yang ke sana cuma sepertiganya. Dan kemudian apa? Setelah musuh masuk, mereka balik mengelilingi dan kemudian eh, apa namanya? bisa menghantam musuh karena mereka semuanya berada di tengah. Ini satu di antara siasah dalam perang, maka boleh. Yang ketiga, perkataan seseorang kepada istrinya ataupun seorang istri kepada suaminya. Dalam rangka apa? untuk meraih cinta dan ridhonya. Jadi terkadang ini para bapak sekalian ya berkata gumbal kepada istri-istrinya. Satu contoh, wah oh, dik masya Allah, anti ini memang orang yang paling cantik di dunia ini. Maksudnya untuk siapa? Untuk saya gitu loh. Demikian juga sang istri pun juga mengatakan demikian. Dalam rangka apa? Untuk mempererat keharmonisan rumah tangga maka boleh. Selain itu maka dusta tidak diperkenankan. Jangan berkata kotor. Ya, berkata kotor ini eh, terkadang banyak di eh, dunia pelawak dan juga terkadang banyak di dunia pengajian namun yang menjadikan lawak sebagai sarana terhibatnya bagi mereka yang terkadang demikian yang Rasulullah SAW mengatakan laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fakhish al badi bukan seorang mukmin yang baik yang suka melaknat yang suka berkata jorok dan suka mencaci maki orang dan bahkan orang yang suka mencaci maki orang itu nanti di yaumil kiamah akan dimasukkan ke dalam golongan apa orang yang muflis. Muflis bukan mukhlis ya. Satu ketika Rasulullah bertanya, ada derunal muflis? Tahukah kalian apa itu muflis? Maka para sahabat mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Maka al-muflis adalah orang yang dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan salatnya, dengan puasanya, dengan zakatnya, dengan hajinya dan amal ibadah yang lain, namun dia mencaci maki orang sukanya ya dia menyakiti orang, menumpahkan darah orang dan seterusnya. Maka kemudian kebaikan-kebaikan dirinya diberikan kepada orang yang terdolimi Kalau belum impas maka kejelekan orang yang terdolimi diambil diberikan kepada orang yang mendolimi Ini orang yang muflis Maka sifat seorang mukmin bukanlah pencela, pencaci maki ya Orang yang suka berkata kotor Jangan berdusta agar orang lain ketawa ya, Jangan berdusta agar orang lain ketawa Ini juga paling banyak berada di dunia pelawak. Dan bahkan sekarang ini ini juga sudah merambah ke dunia pengajian. Sehingga berapa kali saya misalnya diminta, "Pak, bisa ngisi pengajian di sini-sini?" Ya insya Allah. Tapi tolong yang lucu ya. Ini pesan pertama, Pak, yang lucu. Bukan yang berbobot temanya akan tapi yang lucu katanya. Ya. Kalau tidak lucu maka ya tidak dikatakan ustadz yang sesungguhnya. Waliyatubillah. Nah tidak boleh kemudian ingin menjadikan sebab orang lain ketawa Namun dengan cara yang berdusta Sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Dawud Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Jangan nguping pembicaraan orang lain ya, Jangan nguping pembicaraan orang lain Dalam hadis riwayat Abu Dawud Rasulullah mengatakan kalau ada dua orang Yang dia sedang berbisik-bisik Dan dia ngomongnya pun sambil tengok kanan kiri Artinya supaya tidak didengar oleh orang lain Jangan kemudian malah anda pasang telinga. Ada apa toh? Jangan. Tidak boleh nguping pembicaraan rahasia orang lain. Kemudian jangan memotong pembicaraan. Jadilah kita seorang muslim yang memiliki uh, husnul khuluk dalam masalah mendengarkan omongan saudara kita. Biarkan mereka selesai menyampaikan apa yang tadi disampaikan baru kemudian kita ingin mengomentari, ingin mengoreksi, ingin menambahkan dan seterusnya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan yang terakhir sebagai penutup sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang bisa senantiasa menjaga lisan dan orang yang bisa menjaga kemaluannya yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari mengatakan man yatmanu lima baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi atmanu lahu al jannah Barang siapa yang bisa menjamin untuk diriku menjamin kepada diriku apa yang ada di antara dua lihyah tulang rahang tulang rahang maka kenapa lihyah jenggot itu dikatakan lihyah Ya, karena munculnya mulai dari rahang bagian sini. Maka e, rambut yang mulai tumbuh dari tulang rahang bagian sini tidak boleh dicukur. Ya, ke bawah tidak boleh dicukur. Adapun sini ke atas maka boleh dicukur. Mau digundul boleh. Dan barang siapa yang bisa menjamin apa yang ada di antara dua pahanya. Apa itu? Kemaluan. Maka kata Rasulullah, aku jamin dirinya untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya demikian yang kita sampaikan mudah-mudahan memberikan manfaat untuk eh, saya dan juga untuk jamaah sekalian bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah materi sudah habis maka akan masuk untuk seksi pertanyaan dan ada beberapa pertanyaan yang sudah ada di panitia Langsung saja pertanyaan yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, apakah boleh seseorang mengambil S2 bidang pendidikan Agar dakwah mudah diterima di lingkungan Dan karena disuruh orang tua Walaupun taufik semata-mata datangnya dari Allah Yang kita ketahui ada ikhtilat di dalamnya Dan ada intansi yang melarang mahasiswi untuk memakai cadar di kampus Jazakumullahu khairan Jazakumullah khairan juga atas pertanyaannya. Bolehkah seseorang mengambil S2 dalam rangka untuk uh, memperlancar dakwahnya? Ya, sekarang kita lihat S2-nya S2 tentang apa gitu ya. Misalnya S2 tentang ilmu komunikasi. Ya, oke lah dalam rangka untuk meningkatkan kualitas komunikasinya. Ya, baik uh, dengan orang yang ada di dalam negeri ataupun luar negeri. Orang yang ngambil S2 namun S2-nya tidak ada korelasinya dengan dengan apa namanya urusan dakwah ya ini yang hendak kita nilai dari sisi mananya semata-mata pangkatnya semata-mata titelnya oh lulus S2 apakah seperti itu ya. ala kulihal seandainya memang ilmunya adalah ilmu yang netral ilmu yang tidak sesat dan memang dari ilmu itu ada sisi-sisi yang bisa dimanfaatkan untuk berdakwah. Maka insya Allah boleh. Nah, kemudian bagaimana kaitannya dengan masalah cadar? Untuk masalah cadar ini balik saya bertanya kepada yang bertanya. Sekarang menurut anti cadar hukumnya wajib ataupun sunnah? Ya, hukumnya wajib atau sunnah? Kalau hukumnya wajib maka konsekuensinya kalau anti ingin mengambil S2 maka tetap tidak boleh melepas sadarnya. Namun kalau anti mengambil pendapat para ulama seperti Sa'albani rahimahullah taala dan beberapa ulama yang lain yang mengatakan cadar hukumnya adalah sunnah, maka tentulah melepasnya satu hal yang diperbolehkan. Namun yang saya ingatkan bahwa Rasulullah sudah isyaratkan kepada kita semuanya yang namanya perempuan itu ibarat syaitan. Ida akbala wat barat, ya, ida akbalat wat barat. Baik dia menghadap ataupun membelakang itu syaitan setan itu. Ya. Mukanya menjadi fitnah, bahkan juga kakinya pun bisa menjadi fitnah di perempuan. Oleh karenanya bagi yang tetap ingin melanjutkan kuliah sementara sudah disadari di sana ada ikhtilat macam-macam hendaklah berupaya semaksimal mungkin untuk bisa meminimalisir ya meminimalisir munculnya fitnah itu sendiri cari tempat duduk ya perempuan jangan di depan ya. tapi kebanyakan kalau di kampus yang saya lihat kalau saya pas masuk kampus ini malah perempuannya di depan jadi bahan lihat-lihatan bagi para ehwannya kan ya Kemudian jangan mentang-mentang wah saya kan berpendapat eh, saya memilih pendapat ulama yang mengatakan sunnah, kemudian apa ngumbar mukanya pasang nanti lagi di Facebook macam-macam jangan. Tetap berusaha untuk meminimalisir. Nah, kalau demikian wallahu taala mudah-mudahan ya masih diperkenankan. Assalamualaikum Ustadz Bagaimana wow. cara membentengi diri dari ghibah? Seringnya saya ketika bersama teman-teman Kalau berkumpul berujung pada ghibah ini untuk kita semuanya. Bagaimana cara kita untuk menjauhi hibah? Yang pertama tentulah kita senantiasa mengingat-ingat firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-Hujarat tadi. Ya. Allah larang kita untuk berbuat ribah karena sesungguhnya ribah itu sama dengan kita makan daging saudaranya kita sendiri. Coba kalau kita pas mau ribah kita ingat kita makan sedang makan daging bangkai saudara kita. Itu yang kita ingat, ini yang pertama. Yang kedua, cobalah kita me menjauhi menjauhi majelis-majelis yang sekiranya sudah mau mengarah kepada ghibah. Semula mungkin majelisnya baik-baik saja. Yang dirembuk masalah pelajaran kuliah, pelajaran ma'hadnya misalnya dan seterusnya. Namun ketika sudah mengarah ke ghibah, tinggalkan. Tinggalkan. Yang ketiga, maka lebih baik kemudian sibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Mungkin membaca, mungkin menghafal ataupun yang lainnya sehingga kita terpaling dari uh, keinginan untuk ghibah. Wallahu taala alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah di rumah lebih baik daripada ngobrol ke tetangga sedangkan ngobrol banyak mudorotnya? Pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala berfirman waqarna fi buyutikunna wala tabarrusna tabarujal jahiliyatil ula. Hendaklah kalian lebih senang berada di rumah-rumah kalian. Dan janganlah kalian bertabarruj ya berdandan ala dandanan orang-orang jahiliyah. Ini kaidah dasar perempuan dan tentulah zat yang memerintahkan ini karena zat yang paling tahu tentang kondisi para perempuan paling tahu tentang kondisi para perempuan. Satu di antaranya adalah dalam masalah senangnya gerendengi, senangnya ghibah. Ya, kalau udah ketemu ini asik udah pokoknya. Bahkan sarannya itu macam-macam sambil kalau zaman dahulu saya masih ingat sambil mencari kutu itu pun bisa sambil ghibah, ya, cari kutu. Sambil apa? Ngerjain apa? Sambil ghibah. Mudah. Maka kita untuk memperbaiki hubungan dengan tetangga tidak mesti harus ngobrol, banyak ngobrol. Kita menyambangi, memberikan hadiah, berkata sepatah dua patah kata yang jelas tidak ribah dan kemudian kita pamit ini akan lebih selamat. Wallahu taala alam. Uh, pertanyaan terakhir Ustaz. Bagaimana cara menerima atau mengikhlaskan suatu takdir penyakit yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita? bagaimana cara menerima atau mengikhlaskan suatu takdir berupa penyakit yang diberikan Allah kepada kita. Jazakumullah khair. Ya, jazakumullah khairan atas uh, pertanyaan ini. Ya bahwa takdir Allah Subhanahu wa taala itu takdir kauni ada sesuatu yang pasti, ya pasti akan terjadi pada diri kita. Dan bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguji kita. Ya dalam surat uh, Al-Baqarah ya atau surat Al-Imran. Tentang perintah Allah Subhanahu wa taala wala nabluwanakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusil samarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami akan menguji kalian dengan ketakutan, dengan berkurangnya harta, dengan berkurangnya bebuahan dan bahkan dengan berkurangnya anggota jiwa. Itu ujian yang pasti akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dalam uh, kesempatan yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Man aradallahu uh, Man yuridillahu bi khairan ya, man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ya hadis riwayat Imam Bukhari. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki menjadi hamba yang baik, maka Allah pasti akan mengujinya. Allah pasti akan mengujinya. Dan kemudian Rasul juga bersabda, asyadul bala'i al-anbiya'u semal amsal fal amsal. Sesungguhnya ujian yang paling berat adalah ujian yang Allah berikan kepada para rasul dan kemudian orang yang ketakwaannya di bawahnya, di bawahnya dan di bawahnya. Maka dengan beberapa hadis dan beberapa ayat ini kita kemudian bisa mengambil pelajaran bahwa ujian pasti akan kita terima. Semakin kita bertakwa, semakin besar ujian yang akan kita terima. Ini sudah sunatullah. Artinya apa? kita tidak bisa lagi menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kemudian setelah kita mengetahui tentang e, kepastian keniscayaan datangnya ujian kepada kita, maka kita hibur dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin fa bi Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bi kulli syai'in alim. Ya surat At-Taghabun ayatnya saya lupa. Sesungguhnya musibah apapun yang menimpa kalian itu semuanya adalah atas izin Allah, atas izin Allah semuanya. Maka barang siapa yang kita kemudian beriman itu adalah memang atas izin Allah yahdi qalbah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada hatinya. Dan hendaklah ikhwati filah rahimakumullah kita berhusnudan kepada Allah. Kita berhusnudan bahwa ujian apapun yang Allah berikan kepada kita itu adalah pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Entah mungkin hikmah itu akan kita bisa rasakan, kita dapati sehari setelahnya, setahun setelahnya, sepuluh tahun setelahnya, pasti ada hikmahnya. Namun karena dangkalnya pemikiran manusia terkadang manusia mengeluh, padahal itu pasti ada hikmahnya. Ya. Satu contoh hikmah yang terdekat. Rasulullah dalam hadis Imam Muslim mengatakan, "Ma yusibul muslima min nasobin, wala wasobin, wala khuznin wala hammin wala ada hatta syaukati syakuha ila kafarallahu biha min khotayahu." Tidak ada satupun perasaan kudah gulana, galau bahasa kita sekarang. Perasaan kacau, perasaan takut, ada sesuatu yang menyakiti kita. Bahkan sampai-sampai seandainya ada duri yang menusuk ke tubuh kita, itu semuanya kata Allah sebagai mukaffiratun, penghapus dosa-dosa kita. Minimal maka minimal musibah sakit dan semacamnya adalah sebagai penghapus dosa-dosa kita. Siapa di antara kita yang tidak berdosa? Semua kita berdosa dan bahkan banyak dosa kata Rasulullah SAW. Demikian yang bisa kita sampaikan tentulah banyak salah dan kurangnya mohon maaf namun kalau ada benarnya maka semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala Allahumma alim nabi ma yanfa'una nabi bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.